فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini di hari yang mulia ini di atas mimbar yang mulia ini khatib Al-Fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua wahai para hamba Allah tingkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala laksanakan apa yang Allah perintah baik yang wajib ataupun sunnah Meski masih ada dari perintah Allah berat rasa untuk kita kerjakan Tinggalkan semua apa yang Allah larang Baik haram maupun makruh Meski masih ada dari larangan Allah Yang menjadi kesukaan dan hobi kita Namun demi mendapatkan ampunan Allah Mendapatkan mafirahnya Mendapatkan berkahnya Mendapatkan rahmatnya Dan mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi Bertakwa Bertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala faqad fadal muttaqun sungguh orang yang bertakwa dia akan menang dia akan berjaya dunia dan akhirat ihwatal iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala salah satu ciri hamba-hamba yang Allah sayangi adalah mereka yang senantiasa mendapatkan cahaya Allah dalam surat 24 surat Nur ayat 35 36 37 38 Allah berfirman bahwa ia adalah sumber cahaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi dujaja. Ad-dujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajarin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah ila akhiril ayat. Huwatal iman Allah menyampaikan dalam ayat 35 surah An-Nur Allah adalah sumber cahaya langit dan bumi Dan ihwatal iman rahmati Allah Allah adalah sumber cahaya Maka kita semua membutuhkan cahaya-cahaya Allah Dan ihwatal iman rahmati Allah Beberapa tahun yang lalu ihwatal iman Satelit NASA menangkap ada dua cahaya dari planet bumi yang gelap ini Begitu mereka zoom hotel iman rahmati Allah, dua cahaya yang bersinar terang itu, satu ada di kota Mekah dan satu lagi ada di kota Madinah. Begitu mereka zoom hotel iman, dua benda bercahaya itu tiada lain adalah rumah Allah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ihwa hingga para ahli dinas hotel Iman mereka memberi komentar. Perhatikan perhatikan dua benda ini. Sementara sekelilingnya gloomy, gelap, dia memiliki cahaya yang terang benderang kuatal iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah adalah sumber cahaya maka rumah-rumah yang dimana nama Allah disebut orang berdiri ruku, sujud akan Allah berikan cahaya yang amat banyak perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menjamin kepada setiap orang yang rajin datang ke rumah Allah Bashir al-Masya'in ilal masajid fi zalam bin nurit tam yaumal qiyamah beritahu beritahukan kepada mereka orang-orang yang melangkahkan kaki ke masjid di waktu gelap di waktu subuh waktu maghrib waktu isya beritahukan kepada mereka orang-orang yang senantiasa melangkahkan kaki ke masjid di waktu gelap mereka nanti akan menjadi cahaya yang sempurna di hari kiamat Hotel iman perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menjanjikan setiap orang yang rajin ke masjid di waktu gelap mereka akan jadi cahaya. Bahkan Bukhari, Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke masjid. Iwa, barangkali di antara kita segelintir orang yang hanya hafal, yang mampu hafal doa pergi ke masjid. Rasulullah SAW mengajarkan doa yang amat indah ini. Doa pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nurah wa fi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi dami nura wa fi idami nura wa min baini yadayya nura wa min khalfi nura wa an yamini nura wa an shimali nura Allahumma ij'alni nura wa li nura waj'alni nura perhatikan perhatikan ikhwatal iman Rasulullah mengajarkan kepada kita baca doa ini ketika kita hendak pergi ke masjid Ya Allah jadikan hatiku bercahaya lisanku bercahaya penglihatanku bercahaya pendengaranku bercahaya Ya Allah jadikan darahku bercahaya tulangku bercahaya Berikan untukku ya Allah cahaya dari depan Cahaya dari belakang Cahaya dari kanan Cahaya dari kiri Cahaya dari atas Cahaya dari bawah Ya Allah berikan aku cahaya Perbesar cahaya itu Dan jadikan aku cahaya Hotel iman Ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Masya Allah Tabarakallah Allah adalah sumber cahaya Dan orang-orang yang datang ke rumah Allah Akan Allah jadikan cahaya Namun pertanyaan ikhwatal iman Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Lalu mengapa yang terlihat hanya masjidil haram yang terlihat cahayanya hanya Masjid Nabawi lalu bagaimana dengan masjid-masjid kita di tanah air Hotel iman rahmati Allah andai kita semua mampu berkomitmen mendatangkan jamaah sebanyak jemaah yang ada di Masjidil Haram jemaah yang di Masjid Nabawi Insya Allah Allah akan terangi kampung kita Terangi negeri kita Dengan cahaya seperti Allah muliakan Makkah dan Madinah Hotel iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Exercise. Berlatihlah untuk mendapatkan cahaya Allah mulai dari rumah Allah, masjid, musola, surau. Jangan pernah tinggal hotel iman. Salat berjamaah dan insya Allah Allah akan berikan cahaya yang banyak kepada kita. Ketika Allah berikan cahaya kepada kita, maka insya Allah semua urusan kita akan Allah tolong, Allah mudahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم صليت على محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله ittaqullah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala takwa dengan arti sebenar-benarnya saat Allah panggil ikhwatul iman dalam solat yang lima waktu perhatikan ketika Allah ajak kita untuk hayya ala salat saat anda hadir memenuhi panggilan Allah, maka Allah janjikan hayya 'alal falah, pasti kita akan menang, pasti kita akan bahagia, pasti kita akan beruntung. Andai kata Anda seorang karyawan ikhwatalima, apabila bos Anda memanggil, lalu Anda menunda-nunda, maka Anda akan membuat karir Anda, nasib Anda ada berada di ujung tanduk. Mananya dari Lima rahmati Allah ketika Anda tunda-tunda panggilan bos atasan Anda, maka ikhwatul rahmati Allah, boleh janda hidup dengan penuh resiko. Lalu bagaimana ketika Allah panggil ikhwatul iman? Kalau kita senantiasa menunda-nunda, tidak datang ke rumah Allah, maka Allah juga pasti akan membiarkan hidup kita sia-sia, tiada bermakna. Iwa sekalian rahmati Allah. Inilah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang ananda ponakan Rasulullah yang saat itu masih kecil bernama Abdullah ibn Abbas ya gulam ananda ihfazillaha yahfazka jagalah Allah maka Allah akan jaga dirimu ihfazillaha tajidhu, tajidhu jahat, jagalah Allah ananda maka engkau akan dapati Allah senantiasa bersamamu lalu kita bertanya Bagaimana menjaga Allah? Maka jagalah ibadah padanya Saat Allah panggil Baik itu kewajiban sholat lima waktu Baik itu zakat Baik apapun juga yang Allah perintahkan Langsung kita tunaikan Hotel iman rahmati Allah Seorang pengusaha Malam itu ikhwatal iman rahmati Allah Menginap di sebuah hotel berbintang Di bilangan Simpang Lima Semarang Hotel iman rahmati Allah Usai kiamulail dia lihat jam tangan kira-kira subuh setengah jam lagi. Ia ingin hadir di mana masjid di Jawa Tengah, di Semarang. Dia ingin lihat subuhnya apakah ramai atau tidak. Si pengusaha turun dari kamarnya ke lobi. Di sana dia tidak dapatkan taksi, hanya beberapa orang pengemudi becak yang mangkal. Pengusaha itu kemudian datang. Utalimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata kepada seorang tukang becak, "Antarkan saya keliling kota Semarang." Maka ihwatalimah rahmati Allah Si pengemudi sebutlah namanya Ibnu ihwatalimah rahmati Allah Dia goes becanya diantarkan pengusaha ini Maka subhanallah dia masuki jalur 1, 2, 3 di simpang 5 itu Beberapa belas menit ihwatal iman Belum lagi azan subuh terdengar Masjid-masjid sekeliling sudah menyiarkan suara tarhim Ya Rahman Rahimin Irhamna Ya Arhamar Rahimin Irhamna Memberi tanda kepada hamba-hamba Allah Sebentar lagi waktu subuh Ayo datang, datang ke masjid Si tukang beca Ikhwatul Rahmati Allah yang bernama Ibnu mengatakan kepada si penumpangnya Pak Mohon izin Boleh nggak Bapak saya pindah Ke beca teman saya Ada apa Pak Ibnu? Tanya si pengusaha Ikhwatul Imam Rahmati Allah Saya ingin pergi ke masjid Pak Ibnu menjawab maka si pengusaha mengatakan, kan masih ada berapa menit lagi, azan belum berkumandang. Di luar dugaan si pengusaha yang hotel iman, Ibnu si tukang beca mengatakan, Pak, mohon maaf, sudah bertahun-tahun saya menjalankan nadar saya. Saya ingin menjadi orang pertama yang datang ke masjid, membuka pintunya, menyalakan lampu-lampunya, dan mengumandangkan azan agar hamba-hamba Allah terlelap tidur datang ke masjid memenuhi panggilan Allah. Si pengusaha terkesima hotel lima dia baru mendengar ada tukang beca punya komitmen menjaga ibadah sedemikian dahsyat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun pengusaha ini ingin menguji. Ia mengatakan kepada Ibnu, "Pak, Bapak nggak usah pergi ke masjid. Antar saya saja keliling kota Semarang. Saya akan berikan 500 ribu rupiah sebagai upahnya." Hotel rahmati Allah. Jangankan seorang ibnu tukang beca di Semarang, Tukang ojek di Jakarta pun ihwatal iman dalam sepekan belum tentu ketemu 500 ribu. Namun ihwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu mengatakan bukan nolak pak Tapi kata guru saya Dua rakaat salat sunnah fajar Lebih utama dari dunia beserta isinya Ihwatal iman Ibnu tidak menyampaikan hadisnya Ini adalah janji Rasulullah al fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar. Belum bicara salat fardu semuanya, baru salat sunnah fajarnya. Itu lebih utama bagi kalian wahai umatku dari dunia beserta isinya. Si pengusaha makin terkesima ikhwat saliman dan ia mengatakan, Pak Ibnu, kalau 500 ribu terasa masih kecil, saya akan gandakan jadi 1 juta rupiah. Pak Ibnu temani saya keliling kota Semarang Hotel Lima Rahmati ya Allah Ibnu masih berkeras dan dia mengatakan mohon maaf pak saya sudah belasan tahun menjalankan nadar ini Hotel Lima yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan perhatikan di bandara Cengkareng Soekarno Hatta Hotel Lima jauh sebelum azan subuh kumandang anda akan lihat ribuan manusia tampan-tampan, cantik-cantik, wangi-wangi mereka semua sudah hadir di bandara. Kalau Anda bikin polling, tanya satu persatu kepada mereka. Mengapa sepagi ini kalian sudah hadir? Insya Allah mereka akan jawab, kami takut tertinggal pesawat. Tidak hanya di Bandara Cengkareng Hotel Iman, hampir seluruh bandara di Indonesia maupun negara mana saja. Anda akan dapati jauh sebelum waktu subuh ada ribuan, mungkin puluhan ribu orang, semuanya takut tertinggal pesawat. Lalu siapa yang takut tertinggal rahmat Allah? Ikhwatal iman rahmati Allah. Maka ikhwatal iman rahmati Allah si pengusaha kemudian lalu akhirnya sadarnya mengatakan baik kalau begitu kita pergi ke masjid Pak Ibnu. Demi Allah pengusaha itu berkata kepada saya, saya menyaksikan Ibnu membuka pintu masjid dia menyalakan lampu-lampunya. Ketika ia mengumandangkan azan saya nangis. Si pengusaha itu mengatakan, "Ya Allah, Engkau memberikan pelajaran luar biasa pada diriku pagi ini. Ya Allah, aku bersaksi bahwa negeriku Indonesia membutuhkan manusia yang hebat menjaga komitmen seperti Ibnu ya Allah. Rizkikan kepada negeriku ini orang-orang hebat seperti Ibnu yang takut kepadamu menjaga komitmen dan loyal terhadap ibadah padamu. Kata lima rahmati Allah. Si pengusaha mengatakan seperti solat di depan Ka'bah Baitullah tak henti-hentinya saya menangis. Maka usai solat subuh ikhwatal iman Ketika zikir dan doa Si pengusaha mengangkat tangan ikhwatal iman rahmati Allah Lalu ketika dia berdoa pada Allah Memuji-muji Allah Saat itu Allah berdialog dengannya Wahai fulan Tidakkah engkau ingin memberangkatkan hambaku Ibnu itu untuk datang hadir ke rumahku haji ke Baitullah? Si pengusaha langsung tergetak dan ia menangis di hadapan Allah sambil mengatakan, Allahumma ya Allah, dua tawaranku pagi ini sudah ditolaknya. Andai ia mau terima ya Allah, aku berjanji, aku bernazar, aku akan berangkatkan tahun ini juga. Ibnu datang ke Baitullah. Usai si pengusaha menutup doanya hotel iman. Maka Ibnu menanti dari di belakangnya sambil mengatakan, "Pak, kita lanjutkan lagi keliling kota Semarang." Maka si pengusaha menutup wajahnya dan ia berdiri. Dia sorongkan tangannya seolah ingin berjabat tangan. Ketika Ibnu menyambutnya Huwacal Iman, lalu ditarik oleh pengusaha itu. Dan ketika itu langsung si pengusaha merangkul Ibnu. Dia menangis terseduh-seduh. Di sisi Ibnu dia mengatakan, Pak Ibnu, sudah dua tawaran saya Pagi ini Bapak tolak, mohon Bapak jangan tolak tawaran saya yang ketiga ini. Bapak ingin menyampaikan apa? Tanya Ibnu yang masih belum mengerti. Mengapa si pengusaha menangis? Pak Ibnu, saya belum pernah berjumpa dengan orang seperti Pak Ibnu yang menjaga komitmen ibadah datang ke rumah Allah setiap harinya. Pak Ibnu, saya sudah berjanji pada Allah. Andai Pak Ibnu berkenan, saya ingin berangkatkan Pak Ibnu ke Baitullah haji tahun ini. Oh telinga rahmati Allah Bayangkan, bayangkan Orang yang setiap saat Setiap waktu Menjaga ibadahnya pada Allah Maka saat itu punya bergemetar Air matanya menetes deras Di sisi pengusaha itu Ibnu kemudian meneriakkan dengan lirih Labbaik Allahumma labbaik Labbaik ala syarika laka labbaik Innal hamda Wal ni'mata laka wal mulk La syarika lah Hifazillah Ya Ihfazka Jagalah ibadah pada Allah Jagalah ibadah pada Allah Salat tepat waktu Di rumah Allah Di masjid secara berjamaah Maka Allah akan jaga diri kita Dalam kondisi apapun juga Lapang ataupun sempit Bahagia maupun sulit Allah akan mudahkan Pertolongan Allah Cahaya Allah Datang jauh lebih cepat Dari apa yang kita pikirkan Hotel iman Tahukah kita bahwa satuan tercepat dalam ilmu pengetahuan itu disebut cahaya hotel iman. Jauh di atas kecepatan suara. Satu detik cahaya hotel iman, maka para ahli mengatakan sama dengan 300 ribu kilometer perjalanan. Ya hotel iman, dapatkan cahaya Allah dengan datang ke rumah Allah, makmurkan masjid-masjid Allah, maka insya Allah Allah akan jadikan cahaya buat diri kita, di hati kita, di darah kita, di lidah kita, di pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dan ketika cahaya Allah sudah meliputi kita, maka insya Allah hidup kita akan penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang demi masa sungguh manusia kami semua adalah hamba-hambamu yang merugi kecuali antara kami ya Allah yang mau beriman padamu lalu banyak melaksanakan amal soleh lalu saling menasihati dalam kebaikan saling mengingatkan dalam kesabaran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم بارك لأمة محمد اللهم ارضى عن أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة